Bismillah. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Ba'da Zuhur hari Rabu 10 Maret 2021 bertepatan dengan 26 Rajab 1442 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah di ahkam siang Ramadan yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi ke-75 dan di sesi ke-75 masih membahas di bab yang ke-8 bab mufsidatus siang ataupun pembatal-pembatal puasa. Dan masih kepada masalah yang kedua dari pembatal-pembatal puasa yang tidak ada khilaf padanya. Yang mutafakun alaih. Yang keenam, setelah kita lewati lima perkara, yang keenam adalah apa kita sebutkan nanti. Kenapa sih ilahuna? Hafal maupun banyak apa untuk mentasmik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Malik di al كتابه al الصحيحة di أحكام صيام Ramadan di sesi yang ke-75 kita masuk kepada masalah ataupun pendaftar puasa yang mutafakun alaih yang ke-6 maka sebelum itu orang sebutkan 5 pendaftar yang mutafakun alaih Indah Aiman apa 5 yang mutafakun alaih الجماع التدخين والسيسة ataupun pet وماذا الخامس ماذا ah inkita musdan niyah inkita niyah terputusnya dari niat wasadi salan furujud dan haid al nifas dengan keluarnya darah haid dan nifas. Maka inilah dari perkara yang keenam dari Perlu juga haid dan nifas. Pembahasan ini telah kita bahas di pelajaran Mawani Usia. Bahwa di sana ada perkara-perkara yang harus terangkat bagi orang yang ingin melaksanakan puasa. Setelah terpenuhinya syarat, juga harus ada perkara yang terangkat padanya. Jika perkara ini tidak terangkat, maknanya masih ada, maka forbidden. Dilarang forbidden untuk melaksanakan puasa. Apalagi sebab itu, di dalam syariat Islam tidaklah diterima suatu amalan kecuali terpenuhi dua perkara. Perkara yang pertama terpenuhinya segala syarat surut wujud dan surut sehat terangkat. Maknanya terpenuhi. Dan yang kedua terangkatnya penghalang. Terangkatnya forbidden. Penghalang dari Penyebab yang menyebabkan jika ada penghalang ini, puasa itu hukumnya menjadi haram tidak boleh. Maka apa penghalang di sini? Haid dan nifas. Haid ma'ruf, darah yang keluar dari perempuan, baik yang masih perawan ataupun yang sudah menikah. Adapun nifas, maka dia darah yang keluar dari perempuan di saat melahirkan. Maka haid kebanyakan sepekan, nifas bisa jadi antara 30, 35, 40 hari. Itu kebanyakan. Maka di sini haid dan nifas hukumnya sama. Seperti di dalam hadis yang terdahulu di hadis Aisyah dan Ummi Salamah dikatakan oleh Nabi kepada Aisyah anafisti apakah anti nifas di saat Aisyah Haid Dan Aisyah tidak pernah mempunyai anak. Dari mana nifas? Namun lugatul Arabiyah menyebutkan dengan ucapan Nabi hal nafisti maknanya apakah anti haid? Dari sini para ulama beristimbat ijma bahwa yang diinginkan dengan haid itu sama hukumnya dengan nifas. Perempuan jika datang haid dan perempuan nifas hukumnya sama. Ini dari hukum syar. Dan begitu pun dari segi kedokteran maka darah yang keluar dari nifas itu adalah darah haid. Yang mana terkumpul padanya 9 bulan di saat dia hamil tidak nifas. Perempuan hamil tidak nifas. Maka di saat melahirkan keluar darah sekitar 40 hari tadi, 35 hari, tergantung kepada perempuan berbeda di antara perempuan yang satu dengan yang lainnya. Maka kesimpulannya di saat keluar selama 35 sampai 40 hari ini darahnya adalah sama, darah aib. Darah yang rusak dan kotor, yang najis. Maka dari sini para ulama mengatakan ijma bahwa darah haid adalah darah nifas. Maka orang ataupun perempuan yang haid dan yang nifas sama-sama ada penghalang yang menyebabkan tidak boleh sholat dan tidak boleh untuk berpuasa dengan dalil hadis dari Abu Sa'id Al Khudri saat disebutkan oleh Nabi bahwa perempuan itu nakisati aklin wadin maka dikatakan oleh perempuan ya Rasulullah kenapa perempuan kurang akalnya dan kurang agamanya syahidnya di sini alaisa tidak hitti lam tusol lam maka Tidaklah kan jika aib. Dilarang untuk berpuasa dan dilarang untuk melaksanakan sholat dijawab na'am. Maka inilah kekurangan kaum perempuan dari laki-laki. Tentunya dari laki-laki yang melaksanakan ketaatan kepada Allah. Maka berapa banyak dari perempuan yang mana dia melaksanakan sholat, suaminya tidak pernah sholat. Maka di sini perempuan lebih baik dari laki-laki. Maka di sini maknanya dijelaskan oleh Nabi sesama perempuan dan laki-laki yang solehat maka laki-laki yang saleh terus melaksanakan puasa dan sholat lima waktu maka perempuan yang saleh meninggalkan puasa dan meninggalkan sholat karena Allah karena forbidden tadi ada larangan maka permasalahan yang keenam ini hanya terjadi pada kaum hawa. Maka kaum hawa jika ingin melaksanakan puasa dan ini poin pendalilannya terpenuhi syarat-syarat tadi dunia terpenuhi aduh saya jam 5 datang. Insya Allah dapat pahala. Inamal a'malu biniyat. Ataupun di tengah siang Ramadan datang. Maka tidak usah disesali dan tidak usah ditangisi karena Allah menginginkan kebaikan. Justru setengah hari berbuka, setengah hari puasa dapat pahala insya Allah sepenuh hari. Karena inamal a'malu biniyat wa inamal itu inmanawak. Alhamdulillah. Kesimpulannya, dalam permasalahan pembatal yang mutafakun alaih yang keenam ini yang khusus diberikan kepada perempuan saja adalah haid dan nifas. Maka tidak boleh perempuan nifas melahirkan dan masih keluar darah untuk berpuasa. Dan tidak boleh perawan yang mendapatkan ada darah untuk berpuasa. Maka ini hanya khusus untuk kaum hawa. Adapun laki-laki alhamdulillah tidak pernah ada kejadian seperti ini sehingga dia, dia terus berpuasa. Lalu mana wajah pendalilan? Bahwa datangnya haid dan nifas itu dilarang untuk berpuasa ataupun pembatal bahkan puasa. Dan pembatalnya di sini harus dia membatalkan karena hukumnya haram. Maka pendalilannya dari segi kaidah al-fikhiyah dan dalil-dalil yang kita sebutkan yang berdiri padanya kaidah tersebut. Maka kaidah al-fikhiyah disebutkan bahwa wala yatimu hukmu hatta tajtami' kullu syurutin wal mawani' harfate. Maknanya la yatimu hukmu hatta tajtami' tidak sempurna hukum syar'i seperti tadi puasa diterima oleh Allah puasanya. Tidak. Dibangun puasa ibadah seseorang dan diterima kecuali terpenuhi kami terkumpul dua perkara. Apa? Asyuru ma'atifa ulmawane. Yang pertama adalah terpenuhinya syarat. Setelah syaratnya terpenuhi harus irtifa'ul mawane terangkatnya forbidden tadi. Apa forbidden di sini? Haid wan nifas. Jika perempuan ingin melaksanakan puasa, maka dia melihat kepada suruh terpenuhi. Meniatkan dan meniatkan dari malam tadi itu niat dan surut bulu akal dan juga al-Islam dan juga al-Qudrah harus terpenuhi. Jika terpenuhi semuanya surut raful suruh Dan dilihat hal alaiya al mawane tidak. Alhamdulillah al mawane masih dua pekan lagi. Berarti di sini dia melaksanakan puasa. Karena terpenuhi dua perkara. Tajatame asuruh ma ma'al mawane terkafik. Terpenuhnya syarat-syarat sihah dan wujud dan forbidden mawane penghalang yang terangkat. Maka perempuan berbeda dengan laki-laki. Harus melihat dua perkara ini. Syarat-syarat terpenuhi dan penghalang terangkat. Adapun untuk laki-laki, maka dia hanya memenuhi syarat saja. Syaratnya dia meniatkan, kemudian niatnya sebelum dari siang hari, kemudian dia seorang muslim, akil balik, dan kudrah mampu, maka dia berkuasa. Tidak butuh melihat mungkin dua pekan lagi haid. Tidak ada. Sehingga tidak butuh lagi untuk melihat mawanik. Maka dari kaidah ini saya timul hukmu hatta tajtami suru wal mawanik tersebut Maka di sini kaidah ini diambil dari pendalilan-pendalilan yang disebutkan oleh penulis di dalam matan. Dan yang kedua sama hukum telah kita di mana di bab yang bab mawani usyam hobi dan penghalang-penghalang dari melaksanakan puasa. Pertama datang dari Abi Sa'id Al-Khudri yang hadis ini mutafakun alif. Kalau di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Ashar al Fitr, maka di sini disebutkan oleh Abu Sa'id kami keluar sholat id bersama Nabi ada Rabu di sini Idul Adha ataupun Idul Fitr. Yang jelas sholat id gitu aja. hilal musalla kepada musalla dan makna musalla sering saya ambil makna musalla di logatil Arabiah dia adalah lapangan. Maka sholat id itu sunnahnya di lapangan. Lapangan apa? Apakah lapangan football atau lapangan basketball ataupun lapangan tanah yang terbuka itulah jawabannya. Setiap tanah yang terbuka seperti di ma'ad kita. Maka Alhamdulillah kita siapkan lapangan untuk sholat id. Maka kita melaksanakan sholat di lapangan, di musola. Adapun di Indonesia, di berbagai tempat, didefinisikan al-musola salah kaprah. Kata mereka musola adalah masjid yang kecil yang tidak didirikan sholat Jumat itu musola. Maka ditulis musola al-hikmah, musola al-ikhlas, dan sebagainya. Adapun di sana masjid maknanya masjid kabir, masjid jamek yang ada padanya sholat berjamaah dan sholat Jumat. Akhirnya dari pembedaan ini musola dan masjid bisa dijadikan salah kaprah. Yang diinginkan dengan musola di dalam sholat id, dipikirnya masjid kecil. Ataupun makna al-musola masjid kecil, akhirnya mereka sholat berjamaah, sholat id di sana. Ataupun mereka bahkan menyembelih. Ini bantahan kepada yang membagi musola masjid kecil dan masjid besar. Terbantah dengan dulu Nabi menyembelih sembelihan fil musola. Dulu Nabi itu menyembelih sembelihan di lapangan. Kalau makna musola adalah masjid kecil, maka bagaimana menyembelih kambing di dalam masjid kecil, musola, darah, kotoran dan sebagainya. Maka ini sekedar sekedar intermezzo untuk membantah mereka yang salah kaprah, yang gagal paham. Maka musola maknanya lapangan bukan masjid kecil. Maka masjid kecil dan besar itu hanya ukuran, kita alhamdulillah di masjid ini sementara berapa ukurannya? 8 kali berapa? 8 kali 6 misalnya. Alhamdulillah kita melaksanakan khutbah Jumat dan melaksanakan sholat berjamaah dinamakan Masjid Mukbil Al-Wadi. Bukan musola, sama saja. Kembali kepada masa Kamar ala nisa, maka dari khutbahnya Nabi datang kepada perempuan karena tidak ada mikrofon untuk mendekati dan didengar maka berkata Allah oh, Nabi kepada perempuan dari putranya Ya masyarakat nisa, tafadakna, fa ini uritukunna aksar ahlina. nar. Fakulna wabima ya Rasulullah, fala taksurna lakna wa taksurna asir. Ma ra'aitu minakisati abdin wa dinin adhada lilubbi rajul al-hazim. Min ikhda kunna. Kunna wa manuksan dinina wa aklina ya Rasulullah. Fala alaysa syahadatu imra'ah. Mithlu nisfi syahadati rajul Kulna bala. Qala fadalika kami sami akliha. Alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum. Kulna bala. Qala fadalika kami sami diniha. Maka di hadis ini disebutkan di saat Nabi menceramahi perempuan agar banyak bersedekah dan banyak beristighfar karena Nabi mengatakan aku melihat api neraka, aku melihat kebanyakan penduduk asli neraka perempuan. Kemudian disebutkan apa penyebabnya ya Rasulullah? Dikatakan penyebabnya terlalu banyak melaknat dan kufur nikmat atas suaminya. Tidak bersyukur dari kenikmatan suami. Maka di sini akhirnya disebutkan aku tidak mendapati dari perempuan yang mana dia itu agama dan akalnya lebih rendah dari laki-laki. Maka ditanyakan apa yang menyebabkan lebih rendah dari laki-laki dari segi agama, dari segi ibadah, ini poin pendalilannya. Maka perempuan jika dia abad dan juga nifas, lam tusali wa lam tasum. Tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa. Ini poin pendalilan. Sehingga puasa mempunyai larangan. Sholat mempunyai larangan. Bagi siapa? Bagi perempuan. Maka di sini kita ingat di Arab jika jika laki-laki tidak sholat, ah, ayo sholat, ah nanti, eh kamu perempuan lagi haid ya, itu marahnya kepalanya. Karena mereka sangat anti laki-laki disebut marah. Itu aib yang besar, penghinaan yang besar. Disebut saya gila ataupun saya bodoh itu lebih baik. Disebut saya perempuan, laki-laki bagi perempuan Nah, kenapa kamu tidak sholat seperti perempuan haid tidak sholat? Maka ini sangat membuat marah. Alhasil, di sini syahidnya ada puasa itu ada penghalangnya, yaitu dengan perempuan yang haid. Dan begitu pun di hadis yang diriwayatkan Muslim dari Abi Hurairah dan juga oleh Ibnu Umar, keduanya diriwayatkan oleh Muslim dengan lapar seperti ini. Berarti kita mengetahui lafaz yang seperti ini datang dari sahabat pertama Abu Sa'id Al-Khudri mutafakun alaih. Dan berkesendirian Imam Muslim dan Imam Ibnu Umar dan sahabat Ibnu Umar diriwayatkan oleh Imam Muslim. tapi ada tiga sahabat, Abu Hurairah, Ibnu Umar, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Sa'id Al-Khudri mutafakun alaih. Kemudian di sana ada lafaz yang lain yang mutafakun alaih dari Aisyah. Mu'adah tak datanglah Nabi Tabi'iyah kepada istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Fakultu ma balal hamid tak sawma ya tak sholat. Berkata Mu'adat, menanyakan kepada Aisyah, apa yang terjadi dengan perempuan di saat dia haid? Di mana dia harus mengkodok puasa, tapi kok sholatnya tidak dikodok? Maka menanyakan perkara ini kepada Aisyah. Maka Aisyah sebelum menjawab, dia mengatakan aharuriyatun anti. Makna haruriyah nisbah kepada Harura desa di Irak, tempat kelompok Al-Khawarij yang sekarang namanya ISIS, itu memberontak pemerintah Ali radhiyallahu anhu. Maka kelompok Khawarij mulai dari zaman dahulu Sampai desain mereka kerjanya memprovokasi rakyat dengan pemerintah dan juga mendiskreditkan nama buruk pemerintah. Pemerintah tidak adil, pemerintah zalim, pemerintah bahkan kafir, kata mereka. Yang akhirnya membuat persengketaan antara rakyat dengan pemerintah. Maka ini dari zaman dahulu sampai zaman sekarang dinamakan Khawarij. Mereka sibuk dengan demo, mereka sibuk dengan kudeta, itu urusan mereka. Bahkan olahraga pun, olahraga mereka seperti kungfu dan yang lainnya, tujuannya untuk kudeta. Seperti yang ma'ruf di kalangan mereka. Dan di sejarah Indonesia telah terjadi perkara-perkara seperti ini, seperti BI, TII, dan yang setelahnya dinamakan N11, dan sekarang masuk dengan sebutan ISIS. Maka itu semuanya kelompok Khawarij yang pekerjaan mereka merombong pemerintah kaum muslimin, dikafirkan pemerintah kaum muslimin dan dijadikan oleh mereka bulan-bulanan di media sosial ataupun di ceramah-ceramah mereka dikafirkan pemerintah membuat masyarakat untuk resah untuk kudeta bersama mereka dan berjuang melawan pemerintah. Ini pekerjaan mereka di mana-mana. Maka di zaman Ali radhiyallahu anhu, mereka mengatakan Ali itu dolim. Dan lebih dari itu kafir. Maka akhirnya mereka keluar demo dan mengkudeta Ali. Keluar mereka sekitar 4.000 orang. Namun kemudian Ali radhiyallahu anhu sebelum menghancurkan mereka mengutus Ibnu Abbas dan disebutkan di hadis Ibnu Mas'ud juga menasehati mereka. Akhirnya al Alfan wa baqiya ma'ahum wa ma'ahum Alfan. Maka dari 4000 itu bertobat 2000 dan terus menerus dalam pemikiran mereka yang salah 2000. Akhirnya yang 2000 sisanya ini tetap memberontak, mengkafirkan Ali dan melaksanakan kudeta, maka dihancurkan oleh kaum muslimin dipimpin oleh Ali radhiyallahu anhu. Ali radhiyallahu anhu maka semuanya mereka binasa. Binasa Khawarij zaman dulu. Namun datang Khawarij-Khawarij KGB, Khawarij gaya baru yang anytime, anywhere pemikiran mereka akan selalu ada yang mengkafirkan pemerintah Islam dan menganggap dirinya suci dan bersih dari dosa sehingga mereka mengkafirkan kelompok-kelompok yang lain selain dari kelompoknya dan bahkan mereka menghalalkan darah dari kaum muslimin inilah yang sekarang dinamakan ISIS atau yang dulu di pemerintah Indonesia dinamakan DITII yang dipimpin di Jawa Barat oleh Kartosuwiryo Alhamdulillah sudah ditangkap dan ditembak mati. Dan juga di Aceh Daud Durut dan juga di Sulawesi dipimpin oleh Kahar Muzahar, Muzakar dan yang sebagainya. Sebabnya adalah kelompok-kelompok seperti Khawarij. Dan mereka membunuh kaum muslimin, membunuh tentara, membunuh kelompok-kelompok ormas-ormas muslim seperti NU dan sebagainya, dibunuh oleh mereka, dikafirkan dikatakan sebagai ulamanya pemerintah. Sehingga itulah keadaan yang terjadi. Maka berkata Aisyah, Aharuriyatun anti. Di sini, apakah anti termasuk Khawarij, kelompok Haruriyah? Menandakan di sini, kaidah dan kita, mereka mempunyai fikih yang khusus. Karena mereka orang-orang yang jahil, disebutkan di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, mereka itu sifatnya adalah Sudasa asnan. Sufaha aklam. Maknanya mereka umur-umurnya kecil-kecil. Dan itu yang antum lihat kelompok ISIS. Dan begitu pun dari saudara kita yang di Polda. Juga dari bagian Densus 88. Bagian intelijen. Di saat kami menangkap mereka, kebanyakan umur mereka 18, 19, 20. Dan mereka keluar dari lisannya di saat diintegrasi, diam kau kafir menyebut seperti itu kepada saudara-saudara kita yang di Polda di saat ditangkap di setiap interogasi mengatakan diam kau kafir kafir membuat polisi-polisi yang ada di sana semuanya jadi jengkel dan sebagainya alhasil itulah keadaan mereka maka hudasa asnan mereka anak-anak muda tidak mempunyai ilmu dan didoktrin dengan keburukan sehingga dikatakan oleh Nabi sufaha aklam mereka mempunyai bad dreaming, mempunyai nightmare, mempunyai mimpi buruk, mempunyai pemikiran yang busuk, di mana mereka mengkafirkan kaum muslimin. Ini yang terjadi pada mereka. Umurnya kecil dan pikirannya rusak. Maka begitu sini. Dari segi fikih mereka mempunyai pemikiran yang rusak. Apa? Kata mereka kelompok al khawarij di zaman dulu, Al-Haruriyah, Perempuan itu mengkodok puasa dan mengkodok sholat. Jadi kalau haid tujuh hari, berapa dia harus mengkodok? Satu hari, berapa rakaat kita sholat? belas atau berapa? tujuh belas rakaat. lima kali waktu sholat. Dikali, kalau sepakan berarti tujuh Nah, berapa rakaat? Maka mereka tak halus. Karena tadi, sufaha aklam, udasa asnan. Umur-umur mereka kecil dan pemikiran mereka rusak. Fikih pun amburadul. Sehingga berkata Aisyah ini isyarat. Di saat perempuan ma'adah yang manhajnya ahli sunnah hanya sekedar terpikir olehnya. Iya ya kenapa kok disyariatkan puasa di kodok, salat kok tidak di kodok. Padahal sama-sama dilarang. La tusalli wa la tasum. Orang yang haid itu perempuan yang haid tidak boleh sholat dan tidak boleh berpuasa. Tapi puasa dikodok. Berapa hari? Tujuh hari dikodok tujuh hari. Tapi kok sholat tidak dikodok? Allah menginginkan hikmahnya agar perempuan tidak capek. Kasihan untuk mengkodok. Dia sibuk dengan suaminya, mengurus suaminya. Juga sibuk mengkodok sholatnya. Tujuh kali tiga puluh lima rakaat. Berapa? Setiap hari. Alhasil ini hikmah dari Allah Jalla wa'ala. Adapun kelompok Khawarij takhalus. Dari faham ucapan Aisyah, aharuriyatun anti, maknanya mafhum dari sini, kelompok Al-Khawarij di zaman Aisyah, kelompok Al-Haruriyah, mereka mengkodok salat. Berarti mereka takkan. Nabi tidak memerintahkan mereka, memerintahkan amir-amir mereka. Maka inilah dari keadaan mereka. Maka dikatakan di hadis lain, celaan Nabi atas mereka adalah yang rukuna din sama yang rukusahmi minaromiyah. Mereka itu keluar dari agama Islam, dari ilmu-ilmu agama Islam, sangat cepat seperti busur, uh, eh, seperti mata panah yang keluar dari busurnya. Cepat keluar. Begitupun mereka. Belajar dua bulan, tiga bulan saja. Mondok di pondok orang-orang yang khawatir. Orang-orang yang seperti ISIS. Yang tadinya baik, diam, kemudian menghafal, kemudian meraja Al-Quran, maka dua bulan keluar ganas. Datang ke rumah, marah kepada bapaknya, karena bapaknya kerja di kepolisian. Ada apa Kafir. Hah? Kafir. Iya, kamu kafir. Karena bekerja dengan pemerintah. Akhirnya, dalam waktu tiga bulan, wash mencuci akal-akal dari anak-anak muda ini. Maka itulah dari kelompok Al-Khawari di zaman dulu sampai di zaman sekarang. Kembali kepada masalah, aharuliyatin anti, korat laksu biharuliyah. Aku bukan haruliyah, wahai istri Nabi. Walakini as'al. Tapi aku ingin menanyakan, kok puasa dikodok, salat tidak dikodok? Maka dari sini menjadi pendalilan kenapa pertanyaan Aisyah Ahaliyah bin Anti menandakan bahwa kelompok Al-Haruriyah mereka kelompok yang mengkodok puasa dan mengkodok sholat. Salat karena yusibu nadalik. Bahwa aku hanya menanyakan karena aku dulu juga haid. Kemudian berkata Aisyah, dan ini poin pendalilannya, Sanukmaru bi qada'i sawmi wa la nukmaru bi qada'i shalat. Kalimat nu'maru kami diperintah ada atau marfu. Meskipun ini ucapan Aisyah walakin marfu hukman. Kenapa kita katakan marfu hukman? Hukumnya adalah marfu. Karena lafaz umirna kami diperintah. Siapa yang memerintah pada zaman itu? Nabi Seperti ucapan Allah, "Faliyah dari ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adabun alim." Maka beware caution awas hati-hati. dari ladina yukhalifuna an amri menyelisihi perintahnya. Maka perintah itu datang dari mana? Di zaman para sahabat dari Nabi. Maka lapor-lapor jika sahabat mengatakan kami diperintah dan sebagainya meskipun tidak disebut Nabi Muhammad tetapi maknanya yang memerintah adalah Nabi maka hukumnya marfu. Kalau ada hadal hadis dari Aisyah, "Namun maru bi islam, walaupun wa la islam. Perintah ini dari Nabi. Sehingga hadis ini marfu, maknanya kita diperintah untuk membayar qada' puasa dan tidak diperintah untuk membayar qada' salat. Ini jadi ketetapan sudah. Maka orang-orang dari kaum muslimin para perempuan tidak boleh mengkodok sholat karena tidak disyariatkan. pun kelompok al-khawarij maka mereka mengkodok as-sholat. Maka dari sini selesai pembahasan kita, kita simpulkan pembatal yang mutafakun alih yang keenam adalah keluarnya darah haid dan nifas. Tinggal pendalilannya dari segi apa? Pendalilannya dari segi bahwa darah haid dan nifas dinamakan tauhidan terhalang dari peribadatan puasa. Maka jika datang penghalang, tidak boleh berpuasa. Meskipun setengah hari, meskipun setengah hari. Meskipun bahkan ba'dal asar datangnya, meskipun ba'dal asar. Maka tidak boleh berpuasa. Setelah mengetahui perempuan, untuk berpuasa. Karena kita akan Nabi, lam tusalli walam tasum tidak boleh untuk berpuasa dan tidak boleh untuk sholat. Maka ini poin pendalilannya. Selama perempuan di siang Ramadan melihat darah haid, baik di waktu pagi, di waktu siang, ataupun di waktu petang, ataupun di waktu malam. Hah? Ya benar, di waktu malam. Boleh. Jadi buka puasa. Misalnya lihat darah jam 12 malam buka puasa. tidak iya. tidak ada puasa di malam hari. Gak ada kan puasa di malam hari. Pada ngantuk. Maka jika melihat darah di siang hari, di petang hari, di pagi hari, langsung saja berbuka puasa. Kalau di malam hari, lihat darah ya terserah. Karena apa? Karena memang tidak disuruh berpuasa di malam hari. Ya atau tidak? Maka dengan ini kita telah menyelesaikan dari pasal yang kedua tentang permasalahan jenis-jenis puasa, eh, jenis-jenis pembatal puasa yang disepakati. Tidak ada khilaf para ulama adanya. Dan insya Allah di pelajaran yang akan datang kita akan masuk kepada pasal yang ketiga. Ma sidus siam ala rajah. Apa maknanya? Apa-apa yang membatalkan puasa ala rajah. Kalimat ala rajah maknanya yang rajah. Maknanya ada khilaf jadi istilah para ulama tentang permasalahan yang akan kita sebutkan. Namun yang roje, yang dekat kepada dalil, pembatal. Yang marjuh, katanya bukan pembatal. Itu makna dari pembahasan yang akan datang di pasal yang ketiga. Maka kita cukupkan jalan kita di sana atau saatnya kita tindakan Karena sudah pelajaran kita sekitar berapa menit? sekitar 46 menit. Mungkin kalian sudah pada lapar, tampaknya seperti seperti kelaparan. Karena tapi ilahuna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu